Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita berusaha untuk meningkatkan takwa kita dengan menjalankan semua perintah Allah sekaligus meninggalkan segala larangannya. Jaminan bagi orang yang bertakwa itu ya ja'allahu makhraja. Semua problemanya diberi solusi oleh Allah. Wa yarzuqu min haitsu la yaktasib dan Allah akan memberikan rizki tanpa tergerakkan. Bahkan di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Artinya barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya semua urusannya dimudahkan olehnya. Mudah-mudahan kita semua yang jamaah Jumat di Masjid Nasional al kebar ini termasuk hamba-hamba Allah yang mutakin sehingga semua problem dan urusan kita diberi jalan keluar dan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah memiliki kemampuan tak terbatas tidak saja kemampuan fisik, intelektual, maupun moral, tetapi juga kekuatan spiritual. Sebagai sebagian dari kita mempunyai kemampuan untuk mengenal, tetapi sebagian yang lain banyak yang tidak tahu tentang kekuatan spiritual yang ada di masing-masing diri ini. Sehingga karena ketidaktahuan itulah akhirnya kita sebegitu saja mengarungi kehidupan ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berkaitan dengan kecerdasan spiritual itu. Ansadat bin Aus anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul bersabda, Al-kayisu mandana nafsahu wa amila lima badal maut rawahu Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya. Kalau bahasa yang sering kita kenal itu cerdas emosi, emosional quotient. Dan orang yang cerdas itu pula wa lima lima wa amila lima ba'dal maut yaitu seseorang yang mengorientasikan kehidupannya, pekerjaannya pada kehidupan setelah meninggal. Artinya apa? Kehidupan di dunia ini tidak hanya sampai di sini saja, tetapi ada kehidupan yang lebih lanjut. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walima lima badal maut mengerjakan sesuatu untuk mempersiapkan diri kita setelah mati. Kalau dalam bahasa yang sering kita dengarkan adalah spiritual quotient. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah. Bagaimana spiritual kekuatan spiritual yang masing-masing kita mempunyai ini kita upayakan dengan baik, kita jaga dengan baik, kita selalu berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan segala sesuatu itu demi mempersiapkan kehidupan kita setelah mati. Inilah pada dasarnya spiritual question itu di sini. Makanya ada yang mengatakan makna dari kecerdasan spiritual itu pada dasarnya sebagai kemampuan seseorang untuk menghadapi dan memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari serta yang berhubungan dengan nilai batin dan kejiwaan. Banyak ayat Quran yang berbicara tentang kejiwaan seseorang itu. Salah satunya adalah di dalam surat As-Sams mulai ayat 7 sampai ayat 10. Allah berfirman wa nafsi wa ma sambaha yang insya Allah kita semua hafal. Wa nafsi wa ma sambaha demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya. Wa alhamaha fujuroha wa taqwaha. Kemudian Allah mengilhami, melengkapi pada diri manusia itu ada fujur, ada takwa. Ada sesat, ada baik. Ada perbuatan yang diridhoi oleh Allah, ada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Qad aflaha man Sangat beruntunglah, sungguh sangat beruntung orang yang selalu dalam ketakwaan. Wa qad khaba dan sangat merugi bagi orang yang nafsunya diarahkan pada sesuatu yang tidak baik. Dari sini jamaah rahimakumullah bahwa pada diri manusia ada dua kekuatan kalau bisa disimpulkan ada kekuatan yang mengarah kepada baik, ada kebu, kekuatan yang marah kepada kebu, buruk. Sekarang sejauh mana kita ini sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman, untuk selalu hal-hal yang baik itu kita biasakan. Hal-hal yang tidak baik selalu kita upayakan untuk menjauhi. Tetapi fenomena yang terjadi akhir-akhir ini banyak di antara kita itu kadang-kadang karena penglihatan kita dari hanya dari basor saja tidak dari basiro dari dari hati yang nurani itu melihat hal-hal yang semestinya itu buruk tetapi kita anggap baik begitu juga sebaliknya yang semestinya itu baik tapi kita anggap tidak baik banyak di antara kita itu yang melihat tokoh-tokoh kita yang semestinya tokoh itu dibenci oleh Allah tapi kita cintai. Begitu juga sebaliknya, banyak di antara diri kita itu mencintai seseorang yang pada dasarnya seseorang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, banyak di dalam Al-Qur'an yang menginformasi yang menginformasikan tentang kekuatan akal kita sebagai sumber untuk melakukan kecerdasan spiritual itu. Salah satunya adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 44. Atakmurunan nasa wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Mengapa kamu sekalian menyuruh orang berbuat baik sementara dirimu itu lupa terhadap kebaikan? Wa antum tatlunal kitab badan kamu sekalian itu telah membaca kitab-kitab Allah Apalah tak kilun? apakah kamu sekalian termasuk orang-orang yang tidak berakal? Para ahli tafsir memaknai apalah tak kilun itu dengan bahasa apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Kalau bahasa tidak menggunakan akal berarti kita ini termasuk orang-orang yang tidak berakal. Kalau kita itu termasuk orang-orang yang tidak berakal berarti kekuatan spiritual yang diberikan oleh Allah wa nafsi wa ma samwaha falhama fujuruha wa taqwa kita tidak termasuk dalam kategori qad aflaha man zakkaha tapi kita masuk kategori wa qad khaba man dassaha oleh karenanya jamaah rahimakumullah untuk mengasah kecerdasan spiritual itu paling tidak yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita memahami tujuan apa diberadakan manusia di dunia ini dan tujuan diberadakannya manusia di dunia ini untuk apa paling tidak itu harus kita maha kita pahami pada diri kita masing-masing biar dalam mencerdaskan spiritual kita itu selalu istimror terus menerus. Jamaah rohimakumullah. seandainya manusia mau merenungkan keberadaannya di dunia ini pastilah ia akan sampai pada suatu kesimpulan yang pasti bahwa keberadaannya di dunia itu bukan atas gendaknya sendiri. Keberadaan kita di dunia ini bukan atas cita-cita kita, keinginan kita, tetapi keberadaan kita di dunia ini semata-mata diberadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak ada yang pernah bercita-cita untuk menjadi untuk berada di dunia ini, tapi semata-mata diberadakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui gua Garbaning ibu kita yang diukir oleh bapak-bapak kita. Sekarang untuk apa diberadakan manusia? Tujuan diberadakannya manusia di dunia ini untuk apa? Surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Insyaallah kita hafal semua. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Jadi kalau setelah kita memahami tujuan diberadakannya kita di dunia ini hanya untuk ibadah dan orang cerdas itu adalah orang yang selalu berorientasi pada ibadah, pada segala tindak tanduknya, pada segala laku lampanya. Karena ibadah itu sendiri takrif adalah takrifnya definisinya adalah ma'udiyat an liwajillahi wa talaban li fil akhirah. Segala aktivitas untuk mencari ridha Allah. Jadi segala aktivitas untuk mencari ridha Allah dan memperoleh pahalanya di akhirat nanti. Makanya ibadah ini dalam mengasah kecerdasan spiritual kita. Bukan hanya ibadah-ibadah ritual sebagaimana kita lakukan ini. Tetapi banyak ibadah sosial yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita ini. Sering kita memandang ibadah hanya ibadah ritual, puasa, sholat, zakat, haji dan seterusnya. Sementara kita kerja itu pada dasarnya tiap hari suhul kita, wadifah kita, kesibukan kita, keluar dari rumah untuk mencari rezeki Allah di luar sana entah jadi apapun diri kita ini. Berangkat dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Pulang juga Demikian, kalau niatnya itu ibadah, niatnya itu ibtihoan liwajillahi wa talaban maka itu pada dasarnya adalah termasuk kategori ibadah yang di dalam kitab-kitab salaf itu bahkan langkahnya dari rumah menuju pekerjaan dan kembali lagi ke rumah itu dihitung kullu khotwatin ajrun setiap langkah adalah pahala jadi kalau untuk mengasah kecerdasan spiritual, yang pertama paling tidak kita memahami bahwa kehidupan kita di, diberadakannya kita di dunia itu untuk ibadah. Dan ibadah itu segala aspek yang kita lakukan selama ibtihoan liwajillah watolaban lisawabihi fil akhirah. Yang kedua jamaah rahimakallah untuk mengasah Kecerdasan spiritual kita ini adalah kita selalu introspeksi, hasibu ampusakum. Introspeksi pada diri kita. Kita ini sebagai manusia, makhluk Allah yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah di dunia ini. Laqad khalaqnal insana fi aksani takwim. Sebaik-baik bentuk. Tetapi kelanjutan ayat Atin itu summa asfala sabun. Kemudian Kembalikan ke derajat yang paling aspal, paling bawah illalladina amanu wa amilus solihat kecuali orang yang beriman dan beramal soleh jadi yang kedua ini kita harus menyadari mengembangkan keimanan kita jaga terus bukan hanya keimanan saja hasil dari keimanan itu wa amilus solihat menjalankan menjalankan kebaikan-kebaikan, berbuat yang baik jauh dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Baru di sini ini falahum ajrun ghairu mamnun, mereka itulah akan memperoleh pahala yang tiada putus. Ini yang kedua jamaah rahimakumullah Dan yang ketiga untuk mengasah kecerdasan spiritual kita sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab mulai ayat 41 Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila Jadi kita selalu zikir kepada Allah ingat bahwa kita ini diberadakannya adalah untuk ibadah kepada Allah ingat kewajiban kita Wahai orang-orang yang beriman, uzkurum wa kasiro, katsira. Zikirlah kamu sekalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabiku bukrota wa asila dan bertasbela, bertasbela. baik di waktu pagi maupun di waktu sore, baik di waktu siang maupun di waktu malam. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatahu wa malaikatuhu liyukhrijakum minad dzulumati ilan nur. Dialah zat yang memberi rahmat. Jadi Allah itu pernah bersahabat. Ini makna solawat Allah kepada manusia. Bukan hanya inna wa wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tapi Allah juga bersolawat. Artinya Allah bersolawat, Allah memberi rahmat kepada hambanya yang selalu tadi Bahkan wa malaikatuhu, malaikat juga mohon kepada Allah agar kita diampuni dosa-dosa kita. yukhrijakum minadzulumati lanur nur agar kamu sekalian itu dikeluarkan dari dulumat hal-hal yang gelap, hal-hal yang tidak baik ilan nur menuju pada hal-hal yang baik. Wa nabil bil dan rahimah. Inilah jamaah rahimakumullah paling tidak ada tiga hal untuk mengasah kecerdasan spiritual kita. Di mana kecerdasan spiritual tadi adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi bahwa kecerdasan spiritual atau spiritual kuasun itu adalah wa'alima lima wa amila lima ba'dahu melaksanakan perbuatan itu untuk ba'dal maut untuk sesuatu yang kita peroleh di alam setelah kita mati nanti. Makanya Abu Bakar As-Siddiq pernah membuat makalah, pernah dawuh man dakhalal qabra bila zatin fakaan nama rokibal bahra bila safinatin Barang siapa nanti yang mendatangi kuburan, yang mati, yang kita diantarkan oleh sahabat-sahabat dan detolan kita ke kuburan nanti, tidak membawa bekal, nama bila sapinatin maka orang itu sama dengan orang yang mengarungi lautan tanpa perahu, tanpa kapal. Mungkinkah itu akan selamat dalam mengarungi lautan? Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, senyampang kita ini masih diberi kehidupan, diberi hidup oleh Allah tidak kecuali saya yang menyampaikan ini. Kita berupaya semaksimal mungkin agar kecerdasan, kecerdasan spiritual ini ada pada diri kita. Dan itu salah satunya cara dalam mengasahnya adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah selalu berzikir kepada Allah, selalu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan sebelum itu ada guna dan manfaatnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mutakin, hamba-hamba Allah yang mukhlisin.